وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehamilan adalah momen yang paling ditunggu oleh pasangan yang sudah menikah untuk mendapatkan momongan. Kehamilan ini hanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita karena adanya kelebihan yaitu rahim. Alangkah bahagianya wanita yang mengandung dalam Islam karena sesungguhnya muslimah yang hamil dalam pandangan Islam ternyata akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah juga akan melimpahkan kebaikan kepada wanita mengandung dengan penuh kesabaran. Adapun keistimewaan atau kebaikan yang akan diperoleh bagi wanita yang mengandung sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada anaknya Fatimah Az-Zahra yang berbunyi Wahai Fatimah apabila wanita mengandung, malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah menetapkan baginya setiap hari seribu kebaikan, serta melebur seribu kejelekan. Ketika wanita merasa sakit akan melahirkan, Allah menetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang di jalan Allah. Jika dia melahirkan kandungannya, bersihlah dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Bila meninggal ketika melahirkan, dia tidak akan membawa dosa sedikit pun. Di dalam kubur akan mendapatkan pertamanan indah yang merupakan bagian dari taman-taman surga. Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala seribu orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan seribu malaikat memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pahala yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diberikan kepada muslimah yang mengandung Yang pertama Malaikat beristighfar untuk wanita hamil Ketika seorang wanita muslimah tengah mengandung janin di dalam rahimnya Maka malaikat akan beristighfar untuknya Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencatatkan baginya setiap hari dengan seribu kebaikan dan menghapuskan seribu kejahatan darinya. Lalu yang kedua, solat wanita hamil lebih utama dibanding wanita yang tidak hamil. Ternyata ibadah yang dilakukan oleh muslimah yang tengah mengandung diberi ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dua rakaat sholatnya wanita hamil itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 80 rakaat sholat yang dilakukan oleh wanita yang tidak hamil. Keistimewaan tersebut diberikan karena wanita yang mengandung tersebut membawa janin dalam perutnya. Tentu saja sang janin ikut serta saat ibunya menunaikan ibadah sholat mendengarkan bacaan-bacaan solat, serta ikut sujud bersama sang ibu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam perlindungannya. Ketiga, memperoleh pahala puasa di siang hari dan pahala ibadah di malam hari. Tidak cukup sampai di sana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan hamil akan memperoleh pahala puasa saat siang serta ibadah di saat malam hari. Hal ini terjadi karena muslimah yang mengandung selalu membawa amanah Allah Subhanahu wa taala berupa janin dalam rahimnya kemana-mana. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila wanita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mati syahid. Salah satu keutamaan wanita yang mengandung adalah ketika ia meninggal dalam keadaan melahirkan, maka dianggap sebagai mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mati syahid itu ada tujuh selain mati terbunuh dalam perang fi sabilillah, yaitu mati karena penyakit taun, mati karena tenggelam, mati karena penyakit lambung, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena tertimpa reruntuhan, dan perempuan yang mati karena hamil atau melahirkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Malik. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada wanita hamil yang meninggal dunia dalam masa kehamilannya. Jaminan tersebut adalah untuk memperoleh surga sebagaimana yang dijanjikan Allah bagi para pria yang mati syahid di medan perang untuk membela agama Allah. Kedudukan yang sangat tinggi bagi wanita yang meninggal saat kehamilan atau proses melahirkan ini menunjukkan betapa besar harkat yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada kaum wanita. Akan tetapi, wanita tersebut akan mati sia-sia jika kehamilannya itu merupakan hasil dari berbuat zina. Kemudian yang kelima, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah tidak hanya dilakukan oleh pria yang sedang berperang saja. Namun, ketika seorang wanita yang mengandung mulai merasa sakit, hendak bersalin atau melahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah lima pahala yang akan diperoleh wanita yang sedang mengandung Semoga dapat dipahami untuk selalu bersyukur atas rezeki Allah berupa titipan janin di dalam rahim dan tetap menjadi muslimah yang selalu menjalankan amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.